Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi yang namanya pertikaian dan perselisihan serta menyelisihi muslimin menetapi jamaah mereka. Hendaknya ia menetapi jamaah kaum muslimin. Ini adalah jalan yang lebih selamat dan lebih jauh dari fitnah. Ini yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini dan hari-hari berikutnya. Karena banyaknya al-ahwa, hawa nafsu, hawa nafsu, wal ara, pemikiran-pemikiran, serta seruan-seruan yang menyesatkan, tersebarnya berbagai macam syubuhat, maka hendaknya seseorang berkomitmen dengan jamaah muslimin. Kemudian ucapan beliau fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya dakwah mereka akan sampai kepada orang dari selain mereka. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah dakwah tuilal ilal Islam. Dakwah kepada Islam. Bahwasanya bila kaum muslimin bersatu, maka dakwah mereka kepada Islam akan sampai kepada selain mereka selain muslimin ketika kaum muslimin bersatu. Mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi berwibawa, menampakkan citra yang baik tatkala mereka bersatu, tidak saling berselisih, tidak saling bertikai. wa annahum idza ikhtalafu fa innahum sayashtaghiluna bi anfusihim tapi bila kaum muslimin itu sendiri berselisih, bertikai, berpecah belah, mereka akan tersibukkan dengan diri-diri mereka sendiri. Sibuk, energinya habis untuk ngurusi diri sendiri wasatanqati'ud da'wah allati umiru biha dan dakwah terputus yang diperintahkan kepada mereka untuk harusnya mereka mengemban amanah dakwah ini menyampaikannya menerba, menebarkannya mendakwahkannya menyerukannya tapi akhirnya terbengkalai dakwah itu citra dakwah pun menjadi semakin buruk Maka kita diberi tanggung jawab untuk mendakwahi manusia. Dan ini adalah tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla katakan wal takum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini yang semestinya bangkit untuk menyebarkan dakwah serta bersatu untuk menyebarkan dakwah. Saling bergandengan tangan, saling menyokong, saling mendukung, saling menyemangati. Dan Allah ingatkan setelah itu, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan bertikai setelah datang kepada mereka bayinat. Ini buruknya, parahnya. Terjadinya perpecahan dan perselisihan itu dan terus berlanjut pertikaian dan perselisihan itu setelah datang al-bayyinat, penjelasan, keterangan, bimbingan, arahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman wa ulaika lahum adzabun azim. Maka kata Syekh Hafizahullah Wa amma alladhina ikhtalafu min ba'di ma ja'atshumul bayyinatu faqad tawa'adahumullahu bi anna lahum 'adzaban Orang-orang yang berselisih, yang bertikai, berpecah belah. Setelah datang kepada mereka keterangan, penjelasan, maka Allah ancam mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang besar. Qala hafizahullah ya'ni ahlal kitab. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, yaitu ahlul kitab. Di mana sebab berpecah belahnya mereka serta mereka meninggalkan al-bayyinat Naam wasababu sababu tafarruqihim wa lil bayyinat annahum ittaba'u ahwa'ahum sebab mereka berpecah belah dan sebab mereka meninggalkan penjelasan, arahan dan bimbingan karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka yang wajib adalah mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Yang wajib adalah mengikuti bimbingan hidayah, bukan mengikuti hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla katakan, ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب dalam surah Sad ayat ke-26 dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu niscaya dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang keras. Karena sebab mereka merupakan melupakan hari penghisaban. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita berpegang teguh dengan petunjuk, dengan hidayah, dengan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah pada keduanya ada bayinat, penjelasan dan keterangan yang Allah turunkan kepada kita. Tidak ada uzur bagi kita sementara Alkitab dan As-Sunnah di hadapan kita. Fala yambagi an nakhtalifa wa nattabi'a ahwa'ana wa aqwalan nas wal qadah wal a'immah min ahli dalal. Maka tidak sepantasnya kita berselisih dan mengikuti hawa nafsu hawa nafsu kita mengikuti ucapan-ucapan orang para tokoh dan para pemimpin dari ahlul dalal wa natruku hablallahil matin alladhi umirna bitamasuk bih Lalu kita meninggalkan tali Allah yang kokoh, yang kuat. Yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini sepantasnya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana benar-benar barakallahu fikum Islam membenci yang namanya perpecahan, pertikaian, perselisihan. Bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari berbagai bentuk perselisihan, pertikaian dan sebab-sebab yang bisa memunculkan perselisihan tersebut. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian kita beranjak pada hadis yang ke-113. Qala al-muallif rahimahullahu taala Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ilmu salasun. Ayatun muhkamah. Au sunnatun qa'imah. Au faridatun adilah. وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وأبو داود dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ilmu itu ada tiga. Pokok ilmu ada tiga. Ayatun muhkamah atau sunnah yang sahihah atau pembagian warisan yang adil. Dan selain itu, selain ketiganya, maka ia adalah fadlun, keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Abu Daud rahimahumallah. Namun hadis ini barakallahu fikum dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir dan banyak ulama yang lain yang juga melemahkannya. Namun secara makna kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Kalimat al-ilmu thalathun ay aslu ulumiddin wa masail asyara allati tahummul muslim fi dinihi wa dunyahu. Bahwa pokok ilmu agama dan masalah-masalah syariat yang penting bagi seorang muslim dalam agamanya dan dalam kehidupan dunianya itu ada tiga. yaitu ayatun muhkamatun yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-muhkam adalah ghair al-mansukh yang tidak dimansuh, yang tidak dihapus. Serta wa ghair al-mutasyabih tidak samar yaitu dalil yang jelas yang wajib untuk diambil dan dijadikan pegangan. Yang dijadikan sebagai pegangan, sebagai sandaran adalah ayatun muhkamah. Dalil yang muhkam, yang jelas Adapun beristidlal dengan al-mutasyabih dengan yang masih samar dalam arti dalil itu masih butuh untuk dirujuk kepada dalil yang lain dikembalikan kepada yang muhkam maka orang-orang yang mereka beristidlal dengan al-mutasyabih ini adalah cara dan jalannya orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya termasuk yang sebagaimana sudah sering kita terangkan, yang masuk dalam kategori al-mutasyabih adalah al-mansuh yang dihapus. Maka mengambil dan mengamalkan yang mansuh tidak boleh. Tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan dan dijadikan sandaran adalah an-nasikh yang menghapusnya. Barang siapa yang mengamalkan dalil yang sudah dimansuh, maka dia teranggap sebagai orang yang sesat. Berarti dia tergolong sebagai orang yang beramal tanpa dalil. Kemudian kalimat sunnatun qaimah. Maksudnya adalah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat atau kata as-sunnah itu dimutlakkan ketika kalimat as-sunnah dimutlakkan maka yang dimaksud adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Itulah as-sunnah. Dan kalimat atau kata as-sunnah juga dimutlakkan kepada apa yang datang dari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan beliau. Yaitu berupa hadis-hadis yang sahihah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam wajib untuk diamalkan setelah kitabullah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah faridatun adilah. Yaitu pembagian warisan yang dilakukan dengan cara yang adil. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi jatah warisan bagian masing-masing di dalam kitabnya Al-Quran demikian pula dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap orang telah diberi haknya masing-masing maka tidak boleh bermain-main terkait urusan warisan serta menghalangi sebagian ahli waris dan memberi kepada sebagian yang lainnya. Ini tidak boleh. Atau bahkan apalagi sampai tingkatan ahli waris dihalangi yang bukan ahli waris diberi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal ini tentang warisan tilka hududullah itulah batasan-batasan Allah Allah menamainya dengan hudud dengan batasan-batasan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Nah, setelah menyebutkan secara panjang tentang warisan pada ayat ke-11 sampai ke-12. Lalu Allah katakan pada ayat ke-13, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ia ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ia kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Namun barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasannya, melanggar batasannya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka ia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Maka warisan itu pembagian waris termasuk dari batasan-batasan Allah tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilanggar, tidak boleh bermain-main dengannya tetapi setiap orang yang memiliki hak, hendaknya diberi haknya, ditunaikan haknya tanpa menambah, tanpa mengurangi. Nah, Kemudian dari sini barakallahu fikum ada sebuah pelajaran berharga. Yaitu di dalamnya terdapat anjuran untuk mempelajari hukum-hukum waris. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi motivasi, memberi dorongan, anjuran untuk mempelajari ilmu waris, hukum-hukum waris. dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ia adalah ilmu pertama yang diangkat dari umat ini. Ilmu waris ini adalah ilmu pertama yang diangkat dari umat ini. Sampai ada dua orang bersengketa dalam urusan waris namun mereka berdua tidak lagi bisa mendapati orang yang bisa memutuskan hukum di antara mereka. Nas'alullah salamah. Sehingga mempelajari ilmu waris akan mengantarkan kepada dampak sampainya hak kepada pemiliknya. Maka, ilmu, maka ini adalah ilmu yang sangat agung. Tetapi ternyata ia dilupakan ia dilupakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha. Fa'innahu nisful ilmi wa huwa yansa. Wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. Wa'allimuha dan ajarkan ia. Karena ia adalah separuh ilmu. Dan ia dilupakan. Serta ia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Memang ini ilmu yang cukup sulit ada sedikit kesulitan padanya, butuh kepada keseriusan, kesungguhan, kesabaran. Namun harus dilakukan agar hak-hak manusia dan warisan mereka tidak terabaikan dan tidak terbengkalai. Kemudian barakallahu fikum kita beranjak pada hadis yang berikutnya yang ke 114 dan 115 Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya maka Persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Yang ke-115 rawahu Tirmizi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa fi riwayatin man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu Tirmizi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam dua hadis ini barakallahu fikum terdapat ancaman yang keras. Terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal fikirannya. tanpa merujuk kepada sumber-sumber tafsir yang sahihah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Sampai-sampai tindakan seperti ini akan menyebabkan seseorang masuk neraka falyatabawwa maq'adahu minan nar bahkan datang dalam sebuah riwayat man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya hanya menebak-nebak ternyata benar, maka sungguh dia keliru. Maka sungguh dia keliru. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di awal tafsir beliau dan menyebutkan sanatnya bagus. Maka di dalam dua hadis ini barakallahu fikum terdapat ancaman yang keras. Sekali lagi terdapat ancaman keras atas orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu. Al-Quran itu ditafsirkan dengan empat hal. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Kathir di awal tafsir beliau. Ditafsirkan dengan empat hal. Empat perkara. <clears throat> yang pertama adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain, merujuk ke sana. Ada ayat yang masih sifatnya <clears throat> Barakallahu fikum global masih ternyata ada yang merincinya. Ada yang masih bersifat mutlak, ternyata ada yang memberi batasan. Ada ayat yang barakallahu fikum, ternyata sudah mansuh, maka diamalkan an-nasikh. Al-Quran itu menafsirkan sebagian yang lainnya. Yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnatun Nabawiyah. Ditafsirkan dengan hadis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penjelas bagi Al-Quran. Beliau menerangkan dan menjelaskan Al-Quran. Allahu Azza wa Jalla katakan, wa anzalna ilayka dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim dalam surat An-Nahl ayat 44 dan kami turunkan kepadamu az-zikr untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang ketiga adalah merujuk kepada tafsir sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung mengambil ilmu, mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah tafsir at-tabi'in. Karena mereka mengambil tafsir, mempelajari tafsir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada metode kelima yaitu dengan merujuk kepada bahasa Arab. Kalau tidak dijumpai dari tafsir-tafsir dengan urutan yang telah kita sebutkan, maka merujuk kepada al-lughatul arabiyah. Maka dari sini barakallahu fikum orang-orang yang mereka hanya melakukan hipotesa, asumsi-asumsi segala uh, semata dan teori-teori belaka ini masuk dalam kategori orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya. Berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Maka dari sini barakallahu fikum memberikan motivasi kepada kita hendaknya kita lebih serius di dalam mempelajari tafsir. Alhamdulillah banyak tafsir-tafsir yang perlu kita pelajari yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita, memberikan waktu luang dan kesempatan naam dan keinginan yang kuat untuk terus belajar, mempelajarinya dan juga dibantu dalam mengamalkannya.